Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwati fillah rahimakumullah wa wa ummahat hafizakumullah taala. Tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana di hari ini hari Ahad tanggal 1 Rabiul Awal 1445 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 17 September 2023 Masehi. <clears throat> Allah Subhanahu wa taala memberikan perkenan dan juga izin serta taufik kepada kita semuanya sehingga di hari yang cerah ini kita bisa bermuajahah, bermujalasah, duduk bersama, bertatap muka dalam rangka untuk melakukan at-tanasuh wa tawasi bil haqqi wa tawasi bis sabr saling memberikan nasihat saling perwasiat di atas al-haq dan perwasiat di atas as-sabr karena ini merupakan salah satu kunci dan juga jalan keluar dari al-khusran, kerugian. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan <clears throat> bahwa kondisi semua manusia itu berada dalam kerugian kecuali mereka yang di antaranya atanasu tanasuh wa bil haqqi wa tawasi bis sabr. Wal asri innal insana lafi khusrin illa amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allah Subhanahu wa taala bersumpah melalui ayat tersebut demi waktu demi masa sesungguhnya semua manusia berada di dalam kerugian rugi waktunya rugi tenaganya rugi hartanya rugi pikirannya rugi semuanya Ilaladina amanu kecuali orang-orang yang beriman wa amilus salihat dan beramal saleh wa bil haqqi dan yang saling berwasiat di atas al-haq, di atas kebenaran, di atas Alkitab, sunnah, nama ala fahmi salaf, nama wa ala ittiba, nam ulama. Berwasiat di atas kebenaran, di atas Al-Qur'an, di atas sunnah, di atas pemahaman para salaf, di atas upaya untuk mengikuti bimbingan para ulama. Watawasobis bis sabar dan saling berwasiat di atas kesabaran. Nah kita berharap di siang hari ini Allah Subhanahu Wa Taala masukkan kita ke bagian orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala perkecualian, perkecualikan dari mereka yang merugi. Nah kita di siang hari ini duduk dalam rangka untuk tawasibil hak, haq wa tawasi sabar wa Nah, karena agama kita juga mengajarkan kita untuk e, saling memberikan nasihat. Nah, dinun nasihat. Agama ini intinya pokoknya adalah nasihat. Nah, inti sehari dari agama ini adalah nasihat. Kalau bukan karena nasihat, agama ini tidak akan tegak. Nah, bagaimana syariat Islam akan tegak? Ya dengan adanya nasihat, saling memberikan perintah kepada yang ma'ruf dan saling mencegah dari kemungkaran. Ini agama akan menjadi tegak, syariat Islam akan menjadi tegak. Kalau tidak demikian maka agama kita akan e, hilang, tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kita sebagai umat muslim, sebagai seorang muslim, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala punya kewajiban untuk saling beramar ma'ruf nahi mungkar. Nah, beramar ma'ruf nahi mungkar itu e, makna juga berdakwah, mengajak orang lain kepada kebenaran, dalam eh, makna lain juga adalah menyosialisasikan agama ini kepada orang lain. Sosialisasi terhadap fatwa ulama, menyampaikan nah, eh, akhlak, nah, adab, nah, tauhid, sunnah disampaikan kepada orang lain. Ini bagian dari al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Nah, Allah Subhanahu wa taala gambarkan bagaimana eh, karakter dan juga sifat orang-orang yang beriman. Di antara mereka adalah Nam wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Dalam surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala menyatakan kaum mukmin laki-laki, kaum mukmin perempuan sama mereka itu saling menolong. Di antara mereka itu saling menjadi aulia, membela, menolong, membantu. Nah, apa bentuk alwala di antara mereka? Nah, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar saling memerintahkan kepada yang ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar melarang dari yang mungkar wa yuqimuna shalah wa yutunaz zakah wa yuti'unallaha wa rasulah nah, kemudian setelah mereka beramar ma'ruf nahi mungkar memerintahkan kepada yang baik melarang dari yang mungkar <clears throat> uh, yuqimuna shalah mereka baru bisa menegakkan salat baru bisa menunaikan zakat wa yuti'unallaha wa rasulah dan baru bisa mentaati Allah dan rasulnya Al-Mufassirun para ulama tafsir mereka menjelaskan bahwa nah di dalam ayat tersebut <clears throat> Allah urutkan urutan-urutan sifat dan juga karakter orang yang beriman baik laki-laki maupun perempuan. Nah, wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. muruna bil ma'ruf yang pertama, wa yanhauna 'anil munkar satu paket wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa yuti'una Allah wa rasulah qala al-mufassirun anna iqamata shalah wa ita'a zakah wa ta'at Allah wa rasulih nah la yumkin tahaqququha illa bil amri bil ma'ruf wan nahi anil munkar perintah untuk menegakkan salat perintah untuk menunaikan zakat perintah untuk mentaati Allah dan Rasulnya ini kan bagian dari syariat Islam tidak akan bisa tegak, tidak akan bisa terlaksana terrealisasi kecuali dengan adanya al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Makanya didahulukan ayat nah tersebut dengan apa? Dengan adanya perintah yuk al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Makanya eh, kita sebagai seorang muslim, seorang nah, yang menisbatkan diri kepada salaf, salafi, nah, kita harus punya ini adanya al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. maka di siang hari ini insyaallah taala kita akan saling memurajaah, saling mengulang apa yang pernah kita dapatkan, apa yang pernah kita pelajari, apa yang pernah kita dengar dari nah, sosok kita, dari guru-guru kita terkait dengan hal-hal yang bisa menjadi sebab nah, istiqamah dan juga kebahagiaan kita di dunia ini. Khawatirlah, nah, ta'ala tidak ada yang bisa kita harapkan dan tidak ada yang kita dambakan nah, di dalam kehidupan kita di dunia ini kecuali dalam rangka untuk mencari nam astahada istiqamah kebahagiaan dan juga keistiqomahan di dalam hidup kita astahada nam istiqamah istarain kebahagiaan dan juga ke istiqomahan kekokohan di dua negeri di dunia dan sebelumnya nah dan sebelumnya di uh, di dunia sebelum di akhirat nanti adalah dambaan kita bersama nah, sa'adah nah, wal istiqamah wa sabat ala din nah, kebahagiaan hidup keistiqomahan kemudian uh, kekokohan di atas agama ini merupakan dambaan dan juga harapan kita semuanya Ikhwati fillah rahimakumullahu taala akan tetapi um, tidaklah istiqamah, tidaklah sabat tidaklah kebahagiaan itu didapatkan dengan badan yang santai, dengan tanpa usaha, tanpa bekal. Tarjun najata walam tasluk masalikah. Engkau berharap keselamatan tetapi engkau tidak mau menempuh sebab-sebabnya. Inna safinata tala tajri 'alal yabasi. Sesungguhnya kapal itu tidak bisa berlayar di atas daratan yang kering. Artinya apa? Seseorang akan mendapatkan kebahagiaan, akan mendapatkan istiqamah, akan mendapatkan asbab atau kekokohan itu dengan menempuh sebabnya, dengan menempuh jalan-jalannya, langkah-langkah supaya dia betul-betul bisa meraih apa yang disebut dengan kebahagiaan, nah, istiqamah, nah, sabat tadi. karena apa? Karena kapal, nah, perahu, la tajri alal yabas, tidak mungkin berlayar, tidak akan bisa mengarungi nah, tempat yang kering. Ikhwatifillah ta'ala Maka di kesempatan siang yang singkat ini eh, Ada beberapa hal yang perlu untuk kita merojah Demi meraih apa yang dinamakan dengan as-sa'adah Wal istiqamah Nam wasabat Nam aladin nah, Yang pertama adalah eh, Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan Di dalam Al-Quran Dan ini sering diulang-ulang oleh para ulama kita Kunci dari seseorang itu bisa bahagia di dunia nah, sebelum nah, bahagia nanti di akhirat nah, kunci pertamanya adalah dengan dia merealisasikan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan seorang hamba merealisasikan tujuan diciptakannya makhluk ini di muka bumi ini. Al-ubudiyah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Nah, ketika seorang bisa merealisasikan hikmah dan juga tujuan yang Allah Subhanahu wa taala maukan yaitu ibadah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan makna ibadah yang luas nah, ibadah itu artinya berdoa nah, bertawakal sujud meminta tawakal al khasyah beragama nah, mencari penghidupan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dia tujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Manakala dia takutnya hanya kepada Allah saja, manakala berharapnya mencari rezekinya itu dari Allah saja, doanya kepada Allah saja, rasa takutnya kepada Allah saja, berharapnya kepada Allah saja, maka itu bagian dari kebahagiaan seorang hamba karena dia telah merealisasikan apa yang Allah Subhanahu wa taala maukan diciptakannya di dunia. Tetapi kalau seseorang itu beribadahnya Nah, karena selain Allah Subhanahu wa taala, beragamanya karena selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia belum bahagia dia masih berada dalam kungkungan, dalam aturan orang yang mengatur dia. Contoh dalam meminta rezeki, dia meminta kepada Sirah Allah Subhanahu wa taala. Dia takut ketika dia berbuat atau istiqomah di atas agamanya, khawatir dunia akan hilang. Nah, dia yakin di atas al-haq, nah, tetapi dia ketika mau melaksanakan al-haq, mau melaksanakan agamanya, agamanya, manhajnya, terbiahnya, hanya saja dia takut khawatir. Nah, nanti saya disikapi. Khawatir nanti saya di nah, diboikot, dikucilkan, saya ditinggalkan. Maka ini bukan bagian dari merealisasikan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya orang yang semacam ini tidak akan bahagia. Dia terkungkung oleh apa? makhluk. Nah, dia tidak bisa apa namanya meraih enam kebahagiaan yang Allah Subhanahu wa taala harapkan dari diciptakannya dia di dunia. Nah, taala, maka ini penting bagi seorang yang ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia, maka hendaknya dia merealisasikan tujuan Allah Subhanahu wa taala ciptakan dia di dunia, yaitu ibadah. Nah, hidupnya untuk Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa taala, kematiannya atau matinya untuk Allah Subhanahu wa taala ini yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam akhir surat Al-An'am. Katakanlah, inna salati sesungguhnya salatku wa nusuki sesembelihanku. Kurbanku, salah dan juga nusuk bagian dari ibadah, ibadah-ibadah yang besar Salah ibadah badan, nusuk menyembelih ibadah harta. Nah, artinya ibadah diwakili dari dua ibadah ini, salat dan juga nusuk al zabah Nah, wa mamati wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, hidupku matiku untuk Allah Subhanahu wa taala Rabb alam semesta ini. Nah, ketika seseorang itu bisa beribadah bisa menghambakan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala mempersembahkan hidup dan matinya untuk Allah Subhanahu wa taala tidak untuk yang lainnya insyaallah dia akan mendapatkan betul-betul kebahagiaan bebas dia merdeka dia nah, ketika seseorang bisa nah beribadah seperti ini insyaallah Allah nah dia akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala Makanya di antara nasihat para ulama, nah agar kita betul-betul bisa melaksanakan e, meraih kebahagiaan ini adalah yang eh, baru-baru sekarang disampaikan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari rahimahullah nah, kun abdan lillah wa la takun abdan li ghairillah Assalamualaikum jadilah engkau hamba Allah Subhanahu wa taala dan jangan menjadi hamba selain Allah Subhanahu wa taala jika kamu ingin bahagia jika kamu ingin fafa, istiqamah, merdeka di dunia sebelum di akhirat, maka realisasikanlah hidupmu, ibadahmu, naman hajmu untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, beribadah, melaksanakan tarbiyah, bertawun lillah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang dia harapkan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dalam perjalanannya dakwah, dalam berdakwah, dalam perjalanannya tarbiyah, ada kendala-kendala, ada sesuatu yang kemudian membuat dia itu e, kurang semangat. Tetapi ketika niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan menjadi sesuatu yang ringan apa yang menimpanya tadi. Khawatifillah taala. Ibadah inilah yang nanti akan nah, menjadikan seorang hamba mendapatkan nah, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana ketika seorang itu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi abdun lillah, bukan abdun li ghairillah, dia akan mendapatkan al-amnu wal ihtida fid darain. Nah, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman itu bertauhid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala Walam yalbisu imanahum bidzulmin, kemudian dia tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman. Kezaliman dalam ayat ini adalah nanti syirikan. Nah, beribadahnya, imannya, manhajnya, tarbiyahnya, bersikapnya lillah. Nah, tidak dicampuri dengan syirik. Nah, karena sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, mereka akan mendapatkan al-amn, keamanan Al-amnu dalam ayat ini dikatakan oleh para ulama al-amnu fid dunya nam wal amnu fil qabr wal amnu fil akhirah. Keamanan di dunia. Al-amnu minaz zair, aman dari penyimpangan. Al-amnu minad dalal, aman dari kesesatan. Al-amnu minal inhiraf, selamat dari adanya pe, nam, penyimpangan. Wal amnu minal bid'ah, aman dari nam kebid'ahan dan seterusnya. Wal amnu fil qabr, keamanan di alam kubur. Ketika seorang akan ditanya oleh malaikat, nah maka ketika dia berhasil menjawab pertanyaan tersebut fitnatul qabr, maka dia akan aman dari adab al qabr. Wal amnu fil akhirah dan aman di akhirat nanti. Ketika melewati sirat atau dikumpulkan di e, di mahsyar. Nah, dan seterusnya aman sampai kemudian dia bisa masuk ke dalam nambabul jannah ini balasan yang akan didapatkan bagi mereka yang merealisasikan ubudiyah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ay bisyirkin. Yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala bentuk ibadah. Nah, tidak mencampurinya dengan kezaliman, kesyirikan, menjadi abdun lillah. Nah, wala nam yakunu abdan li ghairillah. Dia menjadi hamba untuk Allah Subhanahu wa taala bukan jadi hamba untuk selainnya. Nah, hum muhtadun. Ayat tersebut lanjutannya apa? hum muhtadun mereka akan mendapatkan hidayah. Ihtida. Al-ihtida mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-ihtida fid dunya wal ihtida fil qabr wal ihtida nam fil akhirah mendapatkan hidayah saat di dunia. Nah, hidayah dalam akhlaknya, hidayah dalam beragama, bermanhaj, bertarbiyah. Nah, dengan berbagai gelombang fitnah yang menimpanya, nah dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Aman mendapatkan hidayah selama dari al-inhiraf wazaik wadhalal. Nam wa nam nah, eh, su'ul akhlak, akhlak yang jelek. Nam wa su'ul adab, selamat dari itu. Ketika apa? Ketika menjadi abdun lillah, bukan menjadi abdul li ghairillah. Nah, al-ihtida fil qabr diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kubur sehingga dia bisa menjawab pertanyaan man rabbuka wa ma dinuka wa man hadzal rajul alladzi bu'itsa fika siapa robmu apa agamamu siapa laki-laki yang diutus di tengah-tengah kamu seorang yang mendapatkan al-ihtida mendapatkan hidayah dia akan bisa menjawab Rabbi Allah wa dinil Islam nam wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tetapi ketika dia tidak mendapatkan hidayah, nah, tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, keluh lisannya untuk menjawab dengan jawaban yang benar. Dia tidak bisa terbimbing untuk kemudian dia mengucapkan jawaban yang benar. Wal ihtida fil akhirah, demikian pula mendapatkan hidayah saat di akhirat terbimbing, dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala ketika melewati as selama dia sampai pada akhirnya dia memasuki al-jannah dari pintu-pintunya. Nah, apa syaratnya? Apa kuncinya? Nah, melaksanakan ubudiyah, peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tahqiqul ibadah, tahqiqu ma amara Allah taala nambihi merealisasikan, melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada seorang hamba. Menjadi apa? abdun lillah, mempersembahkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, tidak takut kepada selain Allah. Nah, tidak khawatir ketika dia melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya dalam memperjuangkan al-haq kemudian takut kepada selain Allah tidak. Nah, mungkin di awal-awal terjadi sesuatu yang berat bagi dia Nah, kondisi yang menyulitkan bagi dia tetapi insyaallah taala wal aqibatu taqwa wal aqibatu lil mustaqim Akibat yang baik, hasil yang indah akan didapatkan bagi mereka yang mau bertakwa. Ikhwati fillah rahimakumullah taala ini nam yang pertama. Kunci agar seseorang itu mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala adalah manakala dia merealisasikan apa yang Allah perintahkan untuk dia saat di dunia. Itu apa? At-tauhid wal ibadah menjadi hamba yang murni menjalankan ibadahnya melalui kehidupannya untuk Allah Subhanahu wa taala nam semata. Baik, kemudian yang kedua, sebab yang bisa menjadi salah satu cara agar seorang hamba mendapatkan hidayah atau mendapatkan kebahagiaan adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat An-Nahl di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun Man amila salihan barang siapa yang beramal amalan saleh nah min dzakarin aw unsa baik dari kalangan laki-laki maupun kalangan perempuan laki mukmin dan juga laki um, perempuan yang mukminah dzakarin au unsa wa huwa mu'min. Syaratnya adalah iman. Nah, beramal amalan saleh kemudian dibangun di atas keimanan. sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua perkara yang dua perkara tersebut menjadi kunci dari apa namanya? apa yang disebutkan dalam akhir ayat. Man amila salihan beramal dengan amalan yang saleh. Melaksanakan ibadah, melaksanakan amal dengan saleh. Apa mana saleh? Sore itu artinya mabniun adalah ikhlas dibangun di atas keikhlasan, wa mabniun alal ilm dibangun di atas ilmu. Nah, ibadahnya nah dikatakan saleh manakala ibadah tersebut dibangun di atas keikhlasan, dibangun di atas ilmu. Tarbiyahnya dikatakan tarbiyah salihah manakala dilaksanakan secara ikhlas, manakala dilaksanakan di atas bimbingan ilmu. Nah, terbimbing di atas bimbingan ilmu. Wahwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Balasannya kami akan hidupkan orang tadi yang beramal saleh, beriman nah, dengan kehidupan yang baik. Nah, hidup yang baik itu artinya itu ya Allah Subhanahu wa taala. Hidup yang baik itu bukan berarti tanpa masalah, tanpa hutang. Bisa jadi dia banyak masalah, tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar untuknya. Hidup yang eh, baik itu bukan berarti enggak Eh, nggak pernah sedih, ada sedih. Nah, tapi Allah berikan apa? Nah, kabar gembira untuknya. Hidup yang e, taibah itu bukan berarti hidup yang tanpa rintangan, tanpa gangguan. Nah, justru nah, dengan adanya gangguan dan rintangan tadi, nah, menjadikan dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Hidup yang taibah itu bukan berarti tanpa nah, tanpa hutang, tanpa adanya kesulitan. Ada seseorang nah, wajar ketika di dunia mendapatkan kesulitan dan juga nah, e, harus berhutang. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar untuknya, untuk itu atau thayyibah. Di dunia, wala najziyannahum di akhirat nanti Allah akan berikan balasan untuk mereka nabi asani makanu ya'malun dengan balasan yang lebih baik dibandingkan apa yang dahulu mereka kerjakan saat di dunia. Al iman wal amalus saleh. Iman. Nah, dan juga amal saleh. Nah, iman dan juga amal saleh. Nanti dijelaskan oleh para ulama bahwa iman meliputi al-ilmu. Al amal saleh adalah al-amal yang dibangun di atas ilmu. Al-iman al-ilmu nafi' nam wal amal saleh adalah amalan yang dibangun di atas nam ilmu. Maka dua hal ini menjadi kunci utama kebahagiaan seorang hamba di dunia dan juga di akhirat. Nah, dengan berilmu, Nah, dan dengan beramal di atas ilmu menjadikan kita insya Allah taala akan menjadi pribadi yang diberikan hayatan thayyibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan visi misi diutusnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dunia ini. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi Nah, muwakafa billahi syahida dan seterusnya dari berbagai ayat yang menggambarkan bagaimana Rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzi dialah Allah Subhanahu wa taala alladzi yang arsala rasulahu yang mengutus rasulnya Muhammad. Nah, bil huda eh, bil ilmin nafik dengan huda dijelaskan oleh para ahli tafsir artinya apa? Al ilmun nafik ilmu yang nafik. Al-ilmu alladhi nam yusmir al-amal. Ilmu yang melahirkan amalan, ilmu yang membuahkan amal. Wa dinil haq, nam liyuzhirahu 'ala dini kulli uh, walladhi arasala rasulahu bil huda. Nam. Wa dinil haq, nam dinul haq di sini artinya nah uh, al-amalus saleh amal soleh, amal yang dibangun di atas ilmu. Ketika seorang hamba jama'a bainal ilmi as-nafi wal amal saleh. Nah, itu akan menyebabkan Allah Subhanahu wa taala memenangkan dirinya di atas agama-agama yang lainnya. Liyuzhirahu 'ala dini kullihi agar Allah Subhanahu wa taala memenangkan agama Islam ini di atas agama-agama yang lainnya. Islam akan tegak. Nah, agama ini akan apa, mencapai kejayaan, mencapai ketinggian, ketinggian, kemuliaan, betul-betul membawa uh, sahibuhu pemiliknya di atas kemuliaan manakala dia mengumpulkan antara ad-din nam wal amalus saleh. Al ilmu nafi' wal amalus saleh bil huda wa dinil haq dia kumpulkan dua hal ini berilmu kemudian diamalkan ilmunya beramal yang dibangun di atas ilmu itu akan menjadi apa sebab liyuzhirahu ala dini kullih akan menjadi sebab tingginya menangnya agama ini atas agama yang lain. Khotifillah rahimakumullahu taala makanya nah syaratnya apa al jam'u Nah, bainal ilmi wal amal, mengumpulkan, menggandengkan antara ilmu dengan amal. Jangan sampai kita punya ilmu sudah kita pelajari selama ini misalnya wajibnya kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita nam justru takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wajibnya kita untuk mengamalkan atau merujuk kepada para ulama. Nah, terkhusus pada perkara-perkara yang sifatnya kontemporer, perkara-perkara keumatan, nawazil. Nah, itu ilmu. Nah, ilmu yang selama ini kita pelajari. Nah, ilmu yang selama ini kita nah apa namanya? tulis di buku-buku kita yang kita hafalkan. Nah, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ulama jika kalian tidak nah mengetahui ilmunya. Tahu ilmunya. Ini semuanya adalah al-ilmu yang selama ini kita pelajari. Tetapi bukan kemudian sekedar dihafal saja, tetapi harus apa? Membuahkan amalan. Muncul bimbingan ulama, lahirlah fatwa ulama. Nah, munculnya apa? Nah, bimbingan dari para ulama. Nah, terkait dengan masalah tertentu, maka kita mengamalkan bimbingan tersebut, mengilmuinya, kemudian melaksanakannya, merealisasikannya. Dengan itu insya Allah Ta'ala nah, akan menjadikan kita menang di atas yang lain. Yang kedua, nah, al-huda, nah, wa dinil haq yaitu al-amalus saleh. Nah, amalan, sikap-sikap nah, yang dibangun di atas ilmu. Melakukan sesuatu, menyikapi sesuatu dibangun di atas ilmunya. Nah, dibangun di atas fatwa, dibangun di atas bimbingan ulama. Melaksanakan sesuatu, nah, menyikapi saudaranya tapi tidak dibangun di atas Nam ilmu, maka ini bukan dari nam dinul hak bukan bagian dari apa? Agama yang benar. Insyaallah taala ketika seorang hamba mengumpulkan bainal ilmi wal amal saleh, nah antara ilmu dengan amal saleh akan menjadi sebab kemenangan dia. Akan menjadi sebab kebahagiaan dia. liyuzhirahu 'ala dini kulli akan didapatkan. Nah, jadi ketika ingin menang, kita ingin jaya, kita ingin mulia, ketika ingin menjadi orang-orang yang tinggi di hadapan Allah, nah maka intinya adalah al-jam'u bainal ilmi an-nafi' wal amali salih. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah taala. Tetapi ketika seseorang dia punya ilmu tapi tidak melahirkan amalan. Nah, atau dia beramal, nah bersikap tapi tidak di atas dasar ilmu. Nah, maka nah, rawan. Nah, rawan terjadinya penyimpangan, rawan terjadinya nah murka dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kemudian menjadi sebab dimurkainya Yahudi dan sesatnya An-Nasara. Ihdina siratal mustaqim dalam Al-Fatihah yang sering kita baca. Dalam sholat minimal 17 kali kita baca dalam sehari semalam. Ihdina siratal mustaqim ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang telah engkau berikan kenikmatan kepada mereka. Nah, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bukan jalannya orang-orang yang al-maghdubi alaihim, orang yang Allah murkai mereka. Siapa itu? Al-Yahud. Al-Yahud mereka adalah al-maghdub, orang yang dimurkai alaihim atas mereka. Bisabab Nam indahum ilmun walam yakmalu nam bidalikal ilm. Mereka punya ilmu tapi tidak melaksanakan, tidak mengamalkan ilmu yang mereka miliki. Nah, ini dia apa? Hanya punya ilmu saja tapi tidak beramal dengan ilmunya. Teorinya masya Allah. Nah, rujuk ilal ulama, nah, sualul ulama, bertanya kepada ulama, merujuk kepada ulama, nah, dan seterusnya. Tetapi ternyata apa? Ternyata prakteknya, faktanya tidak demikian. Nah, Walabalin dan tidak atau bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Humun nasar. Mereka adalah an nasar. Alladhi na'am indahum alladhina indahum il amalun walam yubna. Dzalikal amalu na'am 'alal ilm. Amalan mereka tidak dibangun di atas ilmu. Bersikap, berbuat tapi na'am sifar ala shimal. Tidak dibangun di atas apa? Hujjah tidak dibangun di atas barahin. Nah, tidak dibangun di atas bukti dan juga nah, data. sekedar berbuat, sekedar bersikap ketika ditanya. Waduh, ini tanya saja ke Ustaz Fulan. Lah yang berbuat, antum yang bersikap kok harus ditanyakan kepada Ustaz Fulan. ini menjadi sebab apa? Abdolal menjadi sebab kesesatan seorang hamba manakala dia beramal, bersikap, berbuat tetapi tidak dibangun di atas ilmu. Inilah umat Muhammad, umat yang mengumpulkan, membangun antara uh, amalan dengan ilmu. Dia beramal dibangun di atas ilmu, dia berilmu kemudian diamalkan. Nah, kalau syair al-amalu bila ilmin nam sunnatun nasraniyah nam wal ilmu bila amalin sunnatun yahudiyah wal amalu ala ilmin sunnatun muhammadiyah. Sebutkan oleh penyair yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, ini adalah jalan hidupnya orang-orang Yahud, orang-orang Yahudi yang Allah murkahi. Beramal tapi tidak dibangun di atas ilmu, sunnatun nasraniyah, jalan hidup orang-orang Nasrani. Wal amalu ala ilmin, beramal di atas ilmu, sunnatun Muhammadiyah, jalan hidupnya pengikut Muhammad. Fa ikhwati fillah rahimakumullah taala. Ketika kita menisbatkan diri kepada umat Muhammad, mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka wajib untuk bersikap dengan ilmu, beramal di atas ilmu, berilmu kemudian mengamalkannya. Makanya e, dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan e, man salaka tariqan atau man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada orang tadi, yufaqihu fiddin Allah akan fahamkan dia dalam urusan agamanya. Sebutkan dalam uh, eh, kaidah atau usul nah, bahwa nakirah fi siyaqin nafi ta'um. Siyak nah, nakirah di sini, nakirah kan man yuridillahu bi khairan, khairan di sini nakirah dengan tanwin. Disebutkan dalam konteks syarat man yuridillahu bihi khairan. Maka maknanya umum. Fal khairiyahuna ammah khairiyah yang ada pada hadis ini sifatnya luas. Nam khairiyah fit tarbiyah wa khairiyah fit dakwah wa khairiyah nam fil muamalah wal wal khairiyah fil fil usrah. Kebaikan dalam keluarga, kebaikan dalam tarbiyah, kebaikan dalam kehidupan kita, kebaikan dalam berdakwah, dalam semuanya. Nah, itu manakala nam kuncinya adalah dengan dia difahamkan terhadap ilmu. Nah, tadi masalah berilmu. Nah, akan menjadi sebab apa? Menjadi sebab dia mendapatkan khairiyah tidak Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian dalam hadis yang lainnya, nah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga mengatakan badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil muzlim. Bersegeralah engkau untuk melaksanakan amalan-amalan nah, karena akan datang fitnah, akan datang ujian, akan datang cobaan, musibah demi musibah yang terus silih berganti datang, bertumpuk-tumpuk kaki ta'ilil mudlim seperti bertumpuknya apa malam. Datang malam berikutnya sampai akhirnya ke gulita. Yusbihu rajul mu'minan wa yumsi kafiran au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Orang di pagi harinya muslim, mukmin, sore harinya sudah kafir. Saking dahsyatnya fitnah tadi. Di sore harinya mukmin beriman, eh, eh, besok paginya sudah kafir. Pagi harinya mengatakan ittiba'ul ulama wa rujuk' ila ulama. Nah, eh, sore harinya sudah mengatakan tidak usah tanya-tanya ke masyaih. Nah, karena kebenaran sudah jelas bagi kita. Nah, sore harinya mengatakan apa? soal eh, lil ilm. Kita tanyakan kepada ulama. Besoknya apa? Nah, ulama itu macam-macam jenisnya. Ada ulama khos, ada ulama ini, dan seterusnya. Ada ulama luar, ada ulama siwar, ada kubur, dan seterusnya. Nah, berubah. Nah, apa sebabnya tadi? Fitnah yang sering sering datang berganti. Kuncinya apa? Babiru bil a'mal. Bersegeralah dalam dalam beramal. Supaya apa? Supaya terselamatkan dari al-fitan. Al-jam'u bainal ilmi wal amal menggabungkan antara ilmu dengan amal. Menggabungkan antara ilmu yang selama ini kita pelajari kemudian berusaha untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Insyaallah taala dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan di dunia sebelum kebahagiaan di akhirat nanti man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ini ikhwati fillah rahimakumullah. Jadi apa? Kita uh, di kondisi yang ghuraba, di kondisi yang Islam itu semakin asing, ajaran Islam semakin ditinggalkan, um, kaidah-kaidahnya semakin Eh, rancu karena sedikitnya nam kilatus salikin, nam sedikitnya orang-orang yang berjalan di atas nam hidayah, di atas ilmu, di atas syariat. Nah, ini harus kita semangat untuk menjamak, menggabungkan antara ilmu dengan amal saleh. Nah, demi mendapatkan apa? Demi mendapatkan kebahagiaan di dunia sebelum kebahagiaan di akhirat nanti. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah. Apa yang kita sebutkan tadi? Yang pertama apa tadi? Nah, tahqiqul ibadah lillahi subhanahu wa ta'ala. Merealisasikan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, menjadi hamba lillah, menjadi abdun lillah. Nah, bukan menjadi abdun li ghairillah. Ini akan menjadi sebab bahagianya seorang hamba di dunia. Akan menjadi sebab al-amnu wal ihtida, menjadi sebab keamanan dan juga hidayah baginya di dunia, nah di alam kubur sampai di akhirat nanti. Ini apa? Sebab yang pertama yang akan menjadi enam kunci kebahagiaan seorang hamba wasabat wal istiqamah di atas agama ini. Kemudian yang kedua, al-jam'u bainal iman, bainal ilmi, nam wal amal salih. Menggabungkan antara iman, ilmu dengan amal saleh. Nah, maka kita harus talabul ilmi, kita harus semangat dalam belajar ilmu, nah dan juga berusaha nah berjuang mengamalkan ilmu tadi sekalipun yang mengamalkan ilmu tadi orangnya sedikit dan juga minoritas nah, jangan sampai nah kita tertipu dengan apa namanya dengan uh, eh, arah urijal pendapat-pendapat orang-orang nah, nah jangan sampai kita apa Jangan sampai kita tertipu dengan e, pendapatnya banyak orang, walaupun dibumbui dengan apa kalimat-kalimat yang indah. Nah, dan jangan sampai kita e, tidak semangat loyo karena sebab sedikitnya orang yang menempuh jalan enam kilatus salikin jalan enam al hakim. Nah ini e, sedikit yang bisa kami sampaikan di pertemuan siang hari ini. Eh, semoga yang sedikit ini bisa menjadi bagian dari eh, tawasi bil haq wa tawasi bis sabr, saling berwasiat di atas uh, kebaikan, kebenaran dan juga kesabaran. Dan yang berharap besar darinya kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari al-khusran, kerugian, rugi waktu, rugi biaya, rugi tenaga, rugi pikiran, rugi umur. Nah, maka terus ada tawasi bil haqqi wa tawasi bis sabr. Nah, dan ini bagian dari upaya kita ya untuk terus me, apa namanya punya andil, punya semangat di dalam mendakwahkan nah, Islam, sunnah dan juga syarat-syarat Islam serta e, terkhusus ketika ada sesuatu yang sifatnya nawazil mendakwahkan bimbingan ulama, fatwa ulama Syekh Taimin rahimahullah taala dalam salah satu kitab beliau Kitabul Ilmi. Nah, beliau e, menasihatkan kepada para penuntut ilmu untuk punya niatan, punya azam, punya misi, punya tujuan dalam hidupnya, punya apa namanya? E, semacam apa? program dalam hidupnya itu ada waktu ilallah. Mengajak orang lain kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayanwiya talibul ilmi nam bi ilmihi nam da'watullah dia meniatkan dengan ilmu yang dia miliki nah, mengajak orang lain ke jalan Allah Subhanahu wa taala fi kulli munasabah dalam setiap kesempatan fil masajid nah, wa fil majalis wa fil aswaq nah di masjid-masjid dia gunakan untuk eh, berdakwah di berbagai majelis ya duduk dia ngobrol majelis itu formal atau non formal majelis itu atau grup kalau sekarang ya grupnya itu grup apa macam-macam kita gunakan untuk berdakwah mengajak kepada kebaikan mensosialisasikan fatwa ulama nah bimbingan ulama terkhusus pada perkara-perkara yang memang dibutuhkan nah bihajah masah sangat dibutuhkan nah, di pasar-pasar kata Syekh taala ini uh, <clears throat> hendaknya kita miliki apa eh, dalam benak kita. Kita sebagai yang hadir di siang hari ini, masing-masing kita punya masuliyah, punya tugas, punya tanggung jawab, punya uh, amanah untuk apa? Ad-da'watu ilallah. Tablighul haq menyampaikan al-haq kepada orang lain, terkhusus di masa-masa yang sekarang ini. Misalnya contoh, nah, Ulama berbicara tentang masalah ini, masalah itu terkait dengan masalah e, fitnah tertentu. Kita sampaikan, kita sosialisasikan dengan cara yang hikmah, dengan cara yang bijak, dengan cara yang rifqi walin, nam iradatul mahabbah, nam bi albarahin barahin al wadihah dengan bukti-bukti yang jelas. Nah, insyaallah taala dengan berjalannya waktu eh, tidak sedikit dari orang-orang itu akan menerima eh, ajakan dari kita. Nah, Islam dimulai dari sesuatu yang asing, sesuatu yang sedikit. Nah, Allah perintahkan Rasul kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendakwahi keluarga beliau. Wandir ashirotakal akrabin kata Allah. Berilah peringatan kepada keluargamu yang paling dekat. Nah, kita juga punya keluarga yang dekat. Nah, paman kita, adik kita, keluarga kita, ponakan-ponakan kita. Nah, ajak mereka kepada kebaikan. Nah, wandir ashirotakal akrabin ajaklah atau berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Dimulai dari yang terdekat. kemudian dia beliau tidak kemudian duduk diam nanti rumahnya bangkit langsung ketika ayat tersebut turun nah, beliau kumpulkan keluarga besar beliau, asyirah beliau. Nah, kumpulkan nah, e, Bani Hashim dipanggil satu persatu dari mereka sampai putri beliau sendiri ya Fatimah binta Muhammad atau binta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salini ma timin mali Wahai Fatimah, putri Rasul, putri utusan Allah, mintalah dariku apa yang kamu suka dari hartaku. Wala urni anki minallahi syai'a, tapi aku tidak bisa bermanfaat sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fatimah dipanggil dengan putri Rasulullah. Nah, bukan bintu Muhammad. Ya Fatimah binta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salini min mali ma syi'ti wala ughni anki minallahi syai'a. Nah, enggak butuh eh, aku tidak bisa bermanfaat untukmu nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala padahal kamu adalah putri Rasulullah. sallallahu alaihi wasallam. Intinya apa di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya taharrab segera berbuat bangkit Nah, mendakwai kaumnya, mendakwai keluarganya, menyampaikan al-haq ketika al-haq itu sudah sampai kepada beliau. Maka dakwah dakwatu Allah, nah, atawasi bil haq, nah, atawasi bis sabr, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Nah, an-nasiha wat tanasuh ini bagian dari upaya dan juga ciri orang yang beriman. Kuntu kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian kata Allah Subhanahu wa taala adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk umat manusia para sahabat ini, khitabnya para sahabat dan juga umat Islam secara nah, umum adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk umat manusia. Kenapa kok dikatakan terbaik? Apa yang ada pada mereka? Kenapa kok mereka dikatakan orang yang terbaik? Tak muru nabi ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karena kalian merintahkan yang baik, melarang dari yang mungkar. Bukan serta merta salah dulu. Ciri nah, agar seseorang itu menjadi orang yang terbaik manakala apa? Nah, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar Melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mensosialisasikan Islam, menyampaikan nam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, share bimbingan ulama, nam share apa namanya fatwa-fatwa ulama, bahasa mudahnya sekarang ini. Itu insya Allah dengan itu akan menjadi sebab nah, dijadikannya kita dalam bagian dari nam khairukum khairu ummah manusia yang terbaik. Khatiblah rahimakumullah terakhir <clears throat> sebelum kita tutup majelis ini. Nah, kebahagiaan seorang hamba akan diraih manakala dia tadi sudah berilmu, beramal. Nah, terakhir adalah mengambil ilmu nah, dari al-akabir dari para ulama. Nah, jika ingin bahagia, jika ingin kebaikan, nah, maka ambillah ilmu dari para ulama. Kata sahabat, "Nam la yazalun nasu fi khairin ma akhadul ilma an akabirihim." Senantiasa manusia itu manusia itu di atas khair, tidak. La yazalun nasu fi khairin. Nah, nakirah. Manusia akan terus berada di atas kebaikan, kebaikan dakwahnya, kebaikan tarbiyahnya, kebaikan e, pendidikannya, ta'awunnya. Nah, ma'akadu an akabirihim selama mereka mau mengambil ilmu dari akabir. Dari para ulama yang senior yang mereka jabul bilad yang sudah teruji keliling negeri demi negeri. Wa idza akhadhu 'anil asaghir halaku. Namun ketika mereka mengambil ilmu bimbingan dari al-asaghir, nah, dari orang-orang rendahan, dari orang orang kecil, nah, ya gak jelas sumbernya. Nah, nggak jelas siapa orangnya, belajarnya di mana, agamanya bagaimana, akhlaknya bagaimana. Nah, halaku mereka kan binasa, mereka kan nah merusak, mereka kan sengsara. Maka tadi tahqiqul ibadah wa al-iman wal ilmu wal amalu saleh wa akhdul ilmi anil akabir. Insyaallah dengan itu akan menjadi sebab kebahagiaan umat ini, kebahagiaan kita di dunia sebelum di akhirat kelak. Insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab. Ilahuna ada kurang terlebihnya dari kami mohon uh, dimaafkan.